واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد kembali kita melanjutkan pembahasan al-udhiyah setelah pada pembahasan yang lalu kita <clears throat> mengetahui bahwa secara tertib urutan afdaliyah keutamaan jenis hewan yang disembelih adalah al-ibil onta kemudian yang kedua al-bakar sapi yang ketiga al-ghanam kambing nah ini secara urutan kalau ada seorang mampu menyembelih seekor onta ataukah akan menyembelih seekor sapi maka jawabannya lebih utama membeli seekor menyembelih seekor onta kalau seorang mampu menyembelih seekor sapi dan dia mampu juga uh, bisa uh, mana yang lebih utama dengan menyembelih seekor kambing maka jawabannya adalah lebih utama seekor sapi Dalil yang menunjukkan ini adalah hadis yang ma'ruf tentang keutamaan orang yang datang paling awal di yaumul jumuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raha fis sa'atil ula fakannama qarraba badana barang siapa yang di hari Jumat datang pada jam awal ya, maka dia seolah-olah menyembelih seekor kurban dari seekor onta. Waman raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarab qarraba baqarah. Barang siapa yang datang di hari Jumat ke masjid pada tahapan kedua dari waktu maka dia seolah-olah telah melakukan penyembelihan kurban dengan seekor sapi. Kemudian yang ketiga Man raha fi sa'ati thalitha faka'annama qarraba syatan akranan. Barang siapa yang datang pada tahapan waktu yang ketiga pada hari Jumat ke masjid, maka seolah-olah dia menyembelih kurban dengan seekor kambing. Nah, ini urutan yang disebutkan dalam hadis ini sebagai dalil bahwasanya Orang yang mampu menyembelih seekor onta akan lebih utama dibandingkan menyembelih seekor sapi dan seterusnya. Kemarin sempat dibahas kalau seorang mampu menyembelih seekor sapi dengan harga 21 juta misalkan. Atau katakan naam eh, iya 21 juta. Mana yang lebih utama? Satu ekor sapi harga dengan harga tersebut atau tujuh ekor kambing dengan harga yang sama tiga juta per ekor berarti tujuh ekor berapa dua puluh satu juta Asy'ikh Al-Utsaimin menyebutkan sebagian pendapat ulama bahwa yang lebih utama adalah yang lebih banyak manfaatnya manfaat untuk yang menyembelih atau yang akan me mengkonsumsinya dari fukara orang-orang fakir dan miskin sehingga tentunya hal ini berbeda dari zaman ke zaman atau dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat di daerah kita misalkan rata-rata penduduk lebih senang daging sapi dibandingkan daging kambing maka dari itu, menyembelih seekor sapi dengan harga tersebut di tempat ini lebih utama dibandingkan menyembelih tujuh ekor kambing di tempat yang sama. Kalau sebab penilaian tingkat keutamaan tadi berdasarkan apa? Manfaat. Tapi di situ ulama ada yang memandang lain. Nah, dari sisi mana yang lebih banyak penyembelihannya? satu ekor sapi berarti sekali penyembelihan. Karena penyembelihan itu ibadah. Penyembelihan itu sendiri adalah ibadah. Baik di saat akan mengucapkannya Bismillah, Allahu Akbar Ini sudah ibadah Niat seorang mubahi yang akan menyembelih korban ini Untuk Allah ibadah ini Maka ini juga ibadah tersendiri Sehingga dengan ini menyembelih tujuh ekor kambing lebih utama dibandingkan menyembelih seekor sapi apabila harganya sama. Apabila harga tujuh ekor sapi sebanding dengan tujuh ekor kambing. Bisa difahami? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih utama? Menyembelih seekor kambing dengan ikut saham. Bukankah kita tahu bahwa seekor sapi itu bisa untuk tujuh saham? Boleh tujuh orang atau kurang dari tujuh orang. Yang penting tujuh saham. Mana yang lebih utama? Ada seorang ingin ikut satu saham dengan harga dua juta setengah. Karena satu ekor sapinya itu senilai dengan 2,5 juta. Berarti satu, sapi, uh, satu, satu sahamnya sama dengan 2,5 juta. Satu ekor sapi berapa berarti? 17 juta 500. Saya ulangi, satu ekor sapi dengan nilai 17 juta 500. Satu sahamnya berapa berarti? 2,5 juta. Mana yang lebih utama ikut satu saham nilainya berapa tadi? 2,5 juta dengan membeli seekor kambing nilai yang sama 2,5 juta. Mana yang lebih utama? Ini terjadi pembahasan di kalangan ulama nam yang cukup e, rumit. Tapi sekali lagi pembahasan ini sangat dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan ingin mendapatkan derajat yang tertinggi dalam ibadahnya. Sehingga dia sangat penting mengetahui hukum ini. Ya. Berbeda dengan seorang hamba yang intinya is yang penting saya korban ikut menyembelih korban ikut membeli seekor ya hewan korban tahun ini masalah nilainya yang penting kurang lebih nah, ini dia nggak terlalu berminat untuk mengetahui akwal atau pendapat ulama tentang permasalahan ini Nah, maka dari itu kembali kepada pembahasan terakhir, mana yang lebih utama? Kalau berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, untuk di daerah kita lebih utama dia ikut saham. Kenapa tadi sebabnya? Karena daging sapi lebih diminati oleh masyarakat sekitar. Nah, lebih diminati oleh masyarakat sekitar dibandingkan kambing. Tapi berbeda dengan santri ya. Tulab. Tulab lebih suka kambing. Nah. Lalu bagaimana mengambil kesimpulan? Nah, terserah kepada mudahinya. Kita ingat kembali kepada firman Allah, "Layyana luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya hewan sesembelihan kalian itu tidaklah bisa meraih ganjaran dari Allah atau ridha Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena jumlah darah yang ditumpahkan atau daging sesembelihannya. Nah, tetapi yang bisa meraih itu semua adalah takwa. Yang bisa meraih itu semua adalah keikhlasan niatnya yang ada di dalam kolbu. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab itu yang lebih dinilai oleh beliau walaupun saya pribadi lebih yakin. Nah, lebih yakin pendapat yang mengatakan bahwa lebih utama seekor kambing dibandingkan saham sapi. Nah, jika nilainya sama, ya, jika nilainya sama. Nah, wah pembahasan ini bisa mengurangi apa keinginan panitia untuk memperbanyak sapi. Nah, labas, antum silahkan memilih mana yang terbaik tetapi demikianlah beberapa pendapat ulama dalam permasalahan ini. Pendapat terakhir yang saya sebutkan ini, inilah pendapat yang dipilih oleh al lajnatul Daimah. Antara lain di antara mereka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala bahwa seekor kambing ya, lebih utama dibandingkan saham seekor sapi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kembali kepada urutan onta atau seekor sapi atau seekor kambing atau saham satu saham onta satu saham sapi baru uh, satu saham sapi nah ini urutannya bisa difahami ana ulangi seekor onta lebih utama dibandingkan seekor sapi seekor sapi lebih utama dibandingkan seekor kambing seekor kambing lebih utama dibandingkan satu saham onta. Dan satu saham onta lebih utama dibandingkan satu saham sapi. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, bagi yang berpandangan lain uh, falyatafaddal karena memang permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, tafadhal. Nah, mana yang lebih utama? Seekor kambing domba ataukah seekor kambing e, di sini disebut kambing kacang ya? Nah, ada istilah lain? Di apa? Kambing Jawa. Kambing apa? Kambing Jawa. Nah, kalau bahasa Arabnya gampang. Kambing Jawa atau kambing kacang itu maiz ya. Kalau kambing domba itu namanya adha'n. Ya, mana yang lebih utama Adzaan, kambing domba yang putih itu, ataukah al-ma'iz, kambing kacang atau kambing Jawa? Nah, dibilang kambing Jawa orang Sulawesi nggak setuju. Nah. Ya. Apalagi orang Aceh. Nah, mana orang Aceh? Nggak setuju dibilang kambing Jawa. Nah, orang Aceh nggak suka kambing Jawa ya. Mana Abdul Ghafar? Faisal Nah Allah musta'an Jawabannya lebih utama Abban atau kambing apa? E, domba Nah kambing yang putih Apa dalilnya? Dalilnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih dengan abban, ya, menyembelih dengan abban. Ini sebabnya. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Hmm. Hmm. Nah. Yang pertama. Nah. Pertanyaannya, ada kambing pejantan harganya 3 juta. Tapi uang 3 juta kalau dibelikan betina dapat dua lumayan besar juga. Iya. Nah, maka dikedepankan yang pejantan. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya apa? Ya karena Rasulullah SAW menyembelih dengan jantan. Nah, begitu. Nah, fadal. Tujuh. Onta juga tujuh. Nah, sama. Bukan harus tujuh orang ya. Sekali lagi, tujuh saham. Bisa tujuh orang, bisa enam orang, bisa lima orang, bisa tiga orang. Ya, misalkan tiga orang, harga sapi 21 juta, berarti berapa sahamnya? 3 juta. Kalau ada satu dari mereka, ah, saya mau beli dua saham yang ini tiga. Berarti sudah berapa? Lima. Yang ini satu, yang ini satu. Berarti ada berapa orang? Empat orang. Jadi boleh demikian. Nah, lainnya. Nah, disebutkan dalam ada pertanyaan pembahasan yang lalu bahwa tidak disyariatkan menyembelih kurban untuk atau atas nama orang yang telah wafat. Di, dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Berbeda dengan sodakoh atau haji, bahwasanya sodakoh dan haji boleh ditujukan untuk orang yang telah meninggal atau atas nama orang yang meninggal dikarenakan adanya dalil. Dan pada pembahasan kemarin bahwasanya sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya menyembelih kurban untuk orang yang mati adalah bid'ah. Akan tetapi Syekh bin Utsaimin berpendapat bahwa eh, agak berat untuk dikatakan sebagai bid'ah. Apakah dari pendapat Syekh Ibn Utsaimin tersebut menunjukkan bahwa beliau berpendapat sampainya pahala kurban kepada orang yang telah meninggal? Tidak. Syekh tidak berpendapat demikian. Tetapi Syekh berpendapat sodakoh ketika ditujukan untuk orang yang meninggal sampai. Nah, barakallahu fikum. Kurban, Syekh tidak mengatakan itu. Syekh hanya mengatakan bahwa menyembelih kurban atas nama mayit, atas nama orang yang sudah meninggal, ayah, ibu atau kakek kita tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabatnya. Nah, Sementara Rasulullah SAW sudah ada dari keluarga yang meninggal, istrinya Khadijah, tiga putrinya, kemudian uh, barakallahu fikum uh, Hamzah pamannya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga sahabat telah meninggal keluarga mereka. Ibu mereka atau ayah mereka tetapi tidak mereka lakukan hal ini. Nah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah dalam matan Zadul Mustaqni wala yujzi fiha illa jadha'u dha'nin wa thaniya aw thaniyu siwah. Naam. Al-muallif ingin berbicara sekarang tentang persyaratan yang kedua. Bahwasanya udhiyah itu harus memenuhi batasan umur. Batasan umur. Kalau tidak sesuai dengan batasan umur yang telah ditentukan, maka tidak sah korbannya. Bagaimana? Di situ ada onta, sapi, dan kambing secara umum tidak diterima kecuali apabila hewan ini telah sampai umur saniyah. disilakan dengan saniyah. Berbeda ternyata saniyah untuk al-ibil ya, dan as-saniyah untuk al-bakar serta al-ghanam. Ini yang akan dirinci. As-saniyah untuk al-ibil untuk onta Kapan seekor onta sudah dikatakan sampai pada batasan as Dijelaskan bahwa onta itu baru sampai pada umur as ketika telah mencapai lima tahun. Jadi kalau ontanya empat setengah tahun disembelih, tidak sah korbannya. Sapi baru dikatakan sampai pada saniyah apabila umurnya mencapai dua tahun. Kalau sudah dua tahun baru sah. Kalau sapinya itu setahun sebelas bulan, maka tidak sah kurbannya. Untuk kambing terbagi menjadi dua. Ada al-ma'iz, ada al Kalau al-ma'iz, kambing kacang atau kambing jawa tadi, saniyah apabila telah sampai umur setahun. Nah, ini pada kambing al-ma'iz. Sementara abdu'an diperkecualikan dalam pendapat yang lebih kuat. Abdu'an boleh apabila sudah masuk kategori al-jaza'ah. Al-jaza'ah. Apa al-jaza'ah? yakni kambing gibas atau abban itu yang putih apabila telah sampai pada umur 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan maka sudah masuk dalam kategori al-jazaah yang boleh untuk disembelih. 6 hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadhbahu illa musinnatan Nah, musinnah itu tadi zaniyah kalau diistilahkan nah la tadhbahu illa musinnatan illa an ta'sura 'alaikum fadhbahu il na fatadhbahu jad'atan min Jangan kalian menyembelih hewan kurban kalian kecuali apabila sudah musinnah. Musinnah ini masuk dalam umur yang dikategorikan oleh syariat sebagai umur yang sah. Berbeda itu tadi. Apa musinnah itu apabila sudah nyampe tingkatan atau tahapan saniyah Sania bitha. Sudah dirinci tadi. Sania untuk al-ibil berapa? Berapa tahun? Lima tahun. Untuk al-baqar? Dua tahun. Untuk al-ma'iz? Satu tahun. Kecuali adza'an diizinkan untuk menyembelih al-jaza'ah. Al-jaza'ah berapa umurnya? Minimalnya enam bulan. Nah, oleh karena itu al-muallif mengatakan penulis Zadul Mustaqni fal ibilu fal ibilu khamsun wal baqaru sanatan wal ma'izu sanah wal dha'nu nisfuha. Naam, bahwasanya onta boleh disembelih kalau sudah lima tahun, sapi kalau sudah dua tahun, ma'iz atau kambing kacang kalau sudah satu tahun, sementara adhan separuhnya, yakni enam bulan, separuh dari setahun. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Nah. Kalau menyembelih seekor kambing umurnya sebelas bulan sah atau tidak? Tergantung. Hah? Nah, apabila Ahsan ada rincian. sebelas bulan kalau tergolong adhaan maka sah. Tapi sebelas bulan kalau dia tergolong al-ma'iz maka tidak sah. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Nah, untuk mengetahui umur masing-masing hewan ini tentunya kembali kepada ahlinya ahli di bidangnya dan jujur. Alhamdulillah di mahat kita ada beberapa teman yang sudah terbiasa e, menangani hewan kurban sehingga dia sudah dapat mengetahui atau memiliki keahlian untuk menilai jenis-jenis hewan ini dengan umurnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut. Qala rahimahullah wa tujzi'u asyatu an wahidin wal badanatu wal seekor kambing dapat mewakili satu orang artinya disembelih untuk satu orang sementara onta dan sapi boleh untuk tujuh orang boleh untuk tujuh orang terkait dengan permasalahan ini hal penting yang wajib diketahui bahwa apa yang berjalan di sebagian masyarakat mengadakan iuran atau urunan untuk penyembelihan kurban. Biasanya di sekolah-sekolah ada iuran 20 ribu per anak untuk menyembelih kurban, membeli seekor sapi ataukah seekor kambing, 10 ekor kambing. Nah, bagaimana hukum perbuatan seperti ini? Jawabannya tidak boleh dalam pengertian tidak sah sebagai kurban. Kalau disembelih maka itu sesembelihan biasa saja, tidak ada nilai udhiyahnya. Tidak ada nilai ibadah udhiyah. Daging biasa yang akan dinikmati untuk dimakan. Nah, sementara nilai ibadah, nilai ta'abud tidak ada dalam hal itu. Nah, syariat tidak membimbingkan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, fadhal Bu Salah satu instansi mewakilkan Iya. Hah. yang membelikan atas nama ketika menyembelih Masya Allah Subhanallah Nah Beredar pula sebuah kebiasaan di negeri kita Instansi-instansi juga melakukan ibadah kurban menurut keyakinan mereka entah bagaimana cara pengumpulan uangnya ya instansi A beli satu ekor sapi nah ya. kemudian dia mewakilkan seseorang untuk membelinya dan menyembelihnya ketika menyembelih gimana Bismillah hadza idarat fulaniyah wa idarat fulaniyah Bismillah ini atas nama instansi A instansi B nah hadza bukan ibadah nah yang beribadah instansi. Nah, ada semua amalan batil tidak dibenarkan dalam syariat Islam kecuali instansi tersebut membeli e, seekor sapi dibagi dengan saham misalkan dua juta setengah atau tiga juta dikumpulkan dari pegawai yang ada di situ ya kepala kantor ini beli satu saham, yang kepala itu beli dua saham, sampai terkumpul di instansi tersebut tiga ekor atau empat ekor sapi. Nah, kalau yang seperti ini boleh, ya. Tapi kalau satu instansi beli seekor sapi atas nama instansi yang uangnya dikumpulkan hasil iuran juga nggak dibenarkan. Yang membeli nggak boleh karena bukan hewan dia menyembelihnya di atas namakan si pembeli tadi yang diwakilkan kepadanya pembelian tersebut. Tidak boleh karena hewan ini bukan milik dia. Al-udhiyah ini bukan milik dia dan dia statusnya bukan sebagai mudhahi. Nah. Mungkin ada lainnya? Nah, fadhal, silakan. Kalau kambing seorang iya. Iya. Iya. Satu keluarga, kepala keluarga, istri dan anak-anak. Kalau itu sapi yang mau disembelih. Satu ekor kambing yang akan disembelih oleh seorang kepala rumah tangga itu sudah mewakili seluruh anggota keluarganya. Jadi tidak harus satu-satu-satu. Dalilnya adalah Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing don. Yang satu disembelih Rasulullah menyatakan hada an Muhammad wa ali Muhammad. Yang ini adalah atas nama Muhammad dan umat Muhammad. Nah, wa hadza anni wa an ahli baiti. Yang kedua ini atas namaku dan keluargaku. Ya. Jadi atas nama keluarga. Cukup satu ekor kambing atau satu ekor sapi atas nama keluarga semuanya. Begitu. Nah. Nah, fadal. Kenapa? Masya Allah. Falyuballigh ahadukum. Apa katanya? Yang menyembelih si anak Maksudnya menyembelih statusnya sebagai penyembelih atau dia yang membeli kambingnya si anak ini sudah dijawab dalam kajian sebelumnya. Kalau orang tuanya dalam tanggungan si anak nafkahnya, nafkah kehidupan dia ditanggung oleh si anak, tinggal di rumah si anak, maka ikut juga uh, dalam uh, bagian uh, udhiyah tersebut artinya orang tua juga terwakili. Tapi kalau orang tua tinggal sendiri, di rumah sendiri, nafkahnya sendiri, maka tidak. Nah, barakallahu fikum. Apakah sudah mencukupi bagi anggota keluarga yang lain jika salah satu keluarga tersebut sudah ada yang berkorban? dengan rincian tersebut kalau kepala rumah tangga mewakili yang lainnya. Nah, kalau dalam rumah e, ka, maksudnya kalau yang dimaksud dengan keluarga adalah dia dan saudara-saudara kandungnya, maka tidak. Nah, barakallahu fikum. Ada lainnya? Setelah itu kita akan memasuki persyaratan yang ketiga terkait al-udhiyah. Nah, persyaratan yang ketiga ini insyaallah kita bahas dalam kesempatan yang akan datang bismillah.